Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di melanjutkan tafsir surat Al-Adiyat. Afala ya'lamu ay hal la ya'lamu hadzal mu'taz? Apakah ia tidak mengetahui artinya apakah ia tidak mengetahui orang yang sombong tadi yang sangat cinta kepada harta dan tertipu dengan dunia? Idza bu'thira ma fil qubur, apabila di tampakkan apa yang ada dalam kuburan. Ay akhrajallahu al-amwat min kuburihim. Artinya Allah akan keluarkan orang-orang yang telah meninggal dunia dari kuburan-kuburan mereka itu. Ihasyrihim wa nashrihim. Untuk dikumpulkan di padang mahsyar dan diberikan balasan. Wahusila ma fi sudur. Dan akan ditampakkan apa yang ada di dada. Ay zahar wa bana ma fiha. Artinya akan tampak dan nyata apa yang ada di dalam dada selama ini yang ia sembunyikan wa mastatara fi suduri min kamailil khairi wasyarr demikian pula apa yang tersembunyi di dada berupa ya niat-niat kebaikan dan keburukan <clears throat> fasar sirru alaniyah maka sesuatu yang rahasia pada hari itu akan tampak jelas wal batinu zahira dan yang batin akan tampak juga wabana ala wujuhil khalqi natijata a'malihim dan akan tampak ya manusia pada waktu itu akibat perbuatan-perbuatan mereka. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sesungguhnya Rob mereka pada hari itu akan memberikan kabar tentang perbuatan mereka. Aibi a'malihim al-zahirati wal batinah. Artinya Allah akan mengabarkan amalan mereka yang zahir maupun yang batin, al-khafiyah wal jariyah, yang tersembunyi maupun yang tampak terang-terangan وَمُجَازِهِمْ عَلَيْهَا dan Allah akan memberikan balasan kepada mereka. وَخَصَّ خَبَرَهُمْ بِذَلِكَ الْيَوْمِ Allah mengkhususkan pengabaran mereka di apa di hari itu ma'annahu khabirum bihim fi kulli waqt. Padahal Allah ya bisa saja mengabarkan amalan mereka pada setiap waktu. Li'anna al-murada bihadha al-jaza'u 'ala al a'mal. Karena yang dimaksud dari ini adalah pembalasan terhadap perbuatan-perbuatan an-nashi an ilmillah wa iqtila'ihi yang berasal dari ilmu Allah dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak tertipu dengan dunia dan selalu ia mengingat akan kehidupan akhirat dan kematian sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang naudzubillah ya masuk dalam api neraka